gandulan sarungnya para mbah yai, para kiai-kiai sepuh ya. nggih. Kiai niku belajar teko kiai ini, kiai ini teko kiai ini, kiai ini teko kiai ini, kiai ini teko kiai ini, kiai ini teko kiai ini, kiai ini teko kiai ini terus teko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo kok langsung oh apa kudu Quran, apa-apa kudu hadis. Leh memahami Quran hadis nek potonganmu malah-malah kok iso keliru. Kuwi ilmu ilmune orang sembarangan. Mang pirengke? Saman ibarat kepengin untuk wangine kembang kembang melati kembang mawar kembang kenanga kembang coba kembang goreng mesisan kembang api nyumet lambemu enggak harumane kembang kok itu jangan langsung sampean menghisap dari kembang malah beliang mumet ndasmu kepalamu malah pening sayang kalau langsung menghisap dari kembang langsung serut hidungmu kepalamu semakin pening lek langsung kok sedot tuh kok kembang serut dasmu tambah mumet lah carane kepriben lewat minyak peresan minyak itu lah ana to minyak wangi melati ini peresane kembang melati, minyak wangi mawar peresane kembang mawar. Sampeyan iso ngatur aroma. Kepengin semerbak ya sing rada akeh le mari. Tiga metu pel pel pel pel. Ngono, dirasani tangga, mayit endi lewat. Kepengin sedengan le mari ya sedengan mon. Kepengin sithik, cerit cerit cerit cerit ngono ambune remeng-remeng iso ngatur aroma gitu loh woi woi Zaman pengen nyesek langsung teko Quran, langsung teko hadis, ora kuat pemikiranmu, pemahamanmu, soalnya belajarmu ya ming wis tuwa ngene iki kok. Nah, lewat peresan kembangi. Sopo? Ya para ulama, para kiai niku peresan kembangi. Bapak ibarat zaman kepengen ngombe jamu, bio seven nih kok sampan campur karo madu kan tambah api itu aja yang guyu tambah api sampan campur karo madu loh sampan kok langsung nyesep madu toko tawon ya abuh lambemu ngusilite tawon dilebokke cangkem ini ya, dintup lambemu sekurane kula omongane kasar ngapunten yang kepengen halus ya kapan-kapan jenengan ngaturi kiai bangsa halus ya sing praktis pripun carane eh lewat madu rasa madu sing wis dikemas luwih enak to niku sekedar gambaran mulo kula tau gambarke ibarat Gusti Allah niku sumber ilmu banyu Kanjeng Nabi niku mesine sanyo kuwi lah para ulama para kiai iki paralone Zaman kok ke paralon, orang gak ke paralon, alamat orang kebagian banyu ya mbak Paralon ke. Embo. pokoknya ngono wes. Nomor piro aneh. Lima. Baru sulihi percaya kepada Rasul, percaya kepada Nabi. Lah ustaz iki ustaz rapat termasuk. Ustaz iki delok-delok sih sing wis mampu politik. Oh <laughs> no mara gula niat derek politik nih gula niat berjuang tenaga mau, tak kan niatmu ya ten menawa ana sing melu politik pol-polan nek idik-idik enten tiang moro kula sanjang kula nderek politik niki kula niat berjuang agama wis langsung tak tapikan niatmu ya. Tapikan niatmu. Politik niat golek duit ngono Nek wis oleh duit, gawian berjuang agama ngono. Nah, kula nek enten tiyang politik partai nopo mawon moro nggih kula trima. Ya Jaluk donga nggih kula dongake. Jaluk pangestu ya tak pangestuni. Urusan dadi gak urusane Gusti Allah. Jaluk ya donga dongake, keterima apa ora mandi apa ora, sing penting didongake, sing penting oleh oleh tambahan sedulur. Ngono. Wo oh, enggak ngono. Kula dongake, kula le ndonga ekstrim kula. Ana calek-calek ngene moro njaluk donga. Ya Allah. Yen pancen batine niki ndadosna maslahah manfaat kangge umat panjenengan dadosaken. Tapi lamun dados niki ndadekno mandorot kangge umat, empun jenengan dadosaken. Lek pancen dadine sampeyan niku maslahah kangge umat muga-muga dadi Lek pancen dadine sampean niku malah bahaya kang kanggo umatmu gomko ra dadi duitmu entek cek tobat. Wis aku ndonga ngono, bali yo trimo, gak balekne yo ben, liyane lah yo ana sing bali. Nyatane ora ana sing kapok. Ekstrim lho. Lha kula niku pancen nek teng griya kan nggih kalih ngurusi departemen persuwuan. Yo macem-macem, kadang-kadang mau usahane bangkrut moro temek temek yang bareng usahanya wis lancar maneh lali biasa kelakuane ngomong sampai ono wong wadon nakal nih, PSK <laughs> perempuan suka kelon nih. WTS kok WTS wadah titip senjata Mencari wong kene balon sing bayar untuk kelon. <laughs> Ya ngomong ngarani I love you, mari dilapi tinggal melayu. Wih, Gue bahasa Inggrisnya ya the the lonte. Moro griya ge. Maca ayo menor banget ngono. Ya kinyis-kinyis ayu sisan. Ayu. Men ya, ngarep kula niku selintut selintut selintut selintut. Bocah wis tak lirik ae. Ya, ya, ya cuti guyu wong kesempatan ngono ku ya arang-arang. Arang-arang kesempatan wis kula lirik mawon. Akhire kula tangleti ada perlu apa, Pak? mohon maaf saya saya ini bukan wanita baik-baik nah, aku mulai kerasa gitu saya ini bukan wanita baik-baik terus ngono kuwi lah ngomongnya tapi yakin aku rati tawani orang lu <laughs> saya ini bukan wanita baik-baik saya sebenarnya melakukan pekerjaan ini terpaksa ya karena semuanya terdesak kebutuhan andaikan semuanya udah tercukupi saya juga pengen insaf demi Allah saya pengen insaf ya insaf demi Allah fasih ya wong nganggo kerudung kok demi Allah ngefasih lah terus kesini perlunya apa ya di samping silaturahim mau mohon doa mau minta doa saya kepingin segera insaf berhenti dari pekerjaan ini minta doa apa ya saya minta doa biar laris nanti kalau laris kan dapat penghasilan gede penghasilannya banyak kalau semuanya udah tercukupi saya mau berhenti wah aku ya ngono beres dan umumnya kiai-kiai dijalui ngono ku lak nesu-nesu kadang-kadang seduka ngawur sembarangan ngono minggato anggap aku itu apa tak dongake laris aku melu nanggung dosane lak ngono aku padha karo nglaris ke gue malah oleh dosa akeh aku malah ngono to nek kula mboten beres tak garap tak garap maksudnya tak dongani oh, pikiranmu tak garap dongak muka-muka laris kawan itu sama nombi pak oh, laris sama ngono subhanallah gak sampai setengah bulan wis moro nang omah nangis gugu-gugu aku ya teyek ngono bar iki ya. Napa sampean kok nangis, Pak? Enggak payu apa piye? Ngoten-ngoten Pak Kiai. Ya ngapa? Enggak begitu. Ya karena saya sudah kapok, klarisen saya. Klarisen yang kapok saya sudah klarisen. Enggak kuat melayani tamu saya. Rasanya hati, oh, ledeh ya. tak dongake ben lu waris mesti bisa Menawi laris kan remek to. Seremek sekaruan ledeh ben nang mandek. Nah, dongake payu arang-arangi malah kurangan terus semua. Wal yaumil akhir yang kelima percaya siapa? Hari akhir. Hari akhir, hari berakhirnya kehidupan dunia ini semuanya pasti akan berakhir termasuk ngaji kita hari ini pun akan berakhir bersama narap nyangkinnya petang puluh tahun Zaman seneng